Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mau tanya, apa hukum mendengar musik? Buka fikih, namanya fikih musik. Malam ini kita kaji fikih kurban. Ada buku judulnya fikih musik. Musik itu sama macam cakap. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Musik, lagu nasib. Barakallahu lakuma wa baraka وجمع بينكما في خير baik salah bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan baik tak salah tapi kalau sudah kayak kucing garong leong racun cinta satu malam kami kaji kami kabigang kucu kucu hotai hmm, hmm, hmm, datang pula suaminya ah haram. Lagu ngajak jihad. Aibar, aibar ya Yahud. Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. aibar, aibar ya Yahud. Wakit semangat anak muda. Aibar wahai Yahudi, tentara Muhammad akan datang membebaskan Palestina. Bagus semangat jihad. Apa salahnya? Tidak ada hadis yang sahih kecuali satu hadis riwayat Imam Bukhari tentang alat musik. Saya tu ala ummati ini. Saya tu ala ummati akan datang kepada umatku yahilluna al-hirra wal khamra wal ma'azif. Mereka itu akan menghalalkan hir yakni perzinaan wal khamra khamr wal ma'azif. La ma'azif itu apa? Jadi eh, ada suatu ketika pada zaman akhir ini ada orang menghalalkan perzinaan. Kalau orang menghalalkan perzinaan hukumnya kafir. Atau menghalalkan khomer hukumnya kafir. Ini ada. Pada akhir zaman ada. Yang terakhir adalah menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu apa? Para ulama mengatakan ini alatul lahwi, alat yang menjadikan orang lalai. Mungkin bahasa lain ada orang mengatakan alat musik. sekarang dibahas oleh para ulama. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Dan dari tiga yang disebut oleh Rasulullah itu al-hir perzinaan, al-khamr khamr, yang ketiga adalah ma'azif. Perzinaan jelas, wala taqrabu zina. Larangan zina itu jelas. Ini agak pelik sedikit para tulabul ilmi ini, agak sedikit. Ma masalah perzinaan jelas diharamkan. Maka yang maharam yang menghalalkan perzinaan adalah syirik, keluar dari iman. Homer sudah jelas pengharamannya. Yang menghalalkan khomer jelas keluar dari iman. Tapi yang ma'azif belum pernah ada larangan sebelumnya. Tapi kenapa ada di sini? Tidak ada larangan dari Nabi sebelumnya tentang ma'azif. Tapi kenapa kok ada di sini? Ini ulama membahas. Kemudian dibahas secara khusus apa makna ma'azif? Alat yang melalaikan, alatul lahwi, alat musik. Jawabannya baik kalau itu alat musik. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Ini pertanyaannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenankan seorang perempuan yang bernadar ya Rasulullah ini nadar tu an adri badufa ala rasika insallamakallah Allah Allah Allah ya Rasulullah aku bernadar kalau seandainya kau selamat dalam peperangan aku akan memukul rebana di atas kepalamu rebana termasuk bagian alat termasuk pernikahan wadribu ali biduf wadribu alihi eh, eh, alinu alihi alinu alinu fil masjid wadribu ali bidufi jadi Nabi memerintahkan untuk memukul rebana di dalam perkinikahan. Tanda senang. Tapi hati-hati ya, masalah halal haram jangan main-main. Jadi harus ada jalan menjelaskan ini Rici. Baik, ini alat. Ini masalah alat. Jadi alat ini, apakah semua alat itu diharamkan? Ternyata ada alat yang tidak diharamkan, genderang untuk perang. Sebagian seruling yang diperkenankan. Termasuk alat-alat yang dipukul oleh orang Habasah waktu bermain di masjid Nabi adalah bunyi alat musik yang sangat khusus di Habasah sana. Ada jadi jenis alat musik ternyata yang diperkenankan oleh Nabi SAW. Lalu para ulama menjelaskan di sini tentang alat apa yang menjadi haram dan apa sebab pengharamannya. Kita taruh dulu di sini. Tapi sebelumnya harus ada kita faham lima hal. Lagu dengan maulid musik itu dibahas lima hal. Jadi jangan langsung halal atau haram. Ini yang pertama adalah hukum menyenandungkan lagu. Hukum menyenandungkan syair. Hukum menyenandungkan syair bagaimana? Jawabnya adalah syair selagi syairnya itu adalah syair yang tidak maksiat, pujian kepada Nabi, kepada Allah, mengajak untuk berani dalam berjuang adalah boleh menyandungkan syair. Terus siapa yang menyenandungkannya? Biarpun kau qasidah solawat tapi seorang perempuan ganjen lenggan lenggot di beran laki-laki ya nggak jadi. Solawatan juga lenggan lenggot. Kalau solawatan mah perempuan yang berwibawa, jangan goyang pinggul, bukan. Di atas panggung lagi. Biarpun solawatan jadi nggak bener. Yang menyandungkan itu siapa? Yang ketiga, di mana tempatnya? Yang keempat, kapan waktunya? Ini dibahas rinci para ulama. Jadi jangan langsung halal haram dirinci. Hukum menyenandungkan syair. Siapa yang menyenandungkannya? Seorang laki-laki haram menyenandungkan tapi gaya perempuan tahannus. Gaya perempuan itu haram. Ada begitu. Kemudian di mana tempatnya? Wow, solawat Badar. Solawatan tapi tempat yang tidak terhormat. Perempuan laki pak telanjang tidak terhormat, minuman keras namanya solawatan. Salatullah, salamullah merendahkan solawat haram hukumnya. Karena tempatnya. Yang keempat adalah waktunya. Solawatan, solawat tapi waktu orang pada tidur, ganggu orang. Yang kelima, bagaimana jika itu dibaringi dengan alat, dibahas alat tadi. Dan para ulama mengatakan bahasanya, disebutkan khomer, zina, ini jelas haram, kemudian dihalalkan. Yang menghalalkan, kemudian orang yang menghalalkan keluar dari iman. Tapi ini ma'azif ini, alat-alat musik ini, lah kok tiba-tiba nongol di sini, ini bagaimana kisahnya? Para ulama mengatakan apa? Yang diharamkan di sini adalah, kenapa kok, kok alat musik disebut di sini? Karena umumnya kalau seorang pezina lalu minum minuman keras, biasanya di tempat itu diiringi dengan alat musik. Makanya langsung disebut di situ. Makanya para ulama menjadikan yang pasti jelas haram adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak, menjadi kebiasaan mereka. Asalkan alat musik yang semua orang kalau dengar alat musik itu biasa aja dah di tempat-tempat disco dan sebagainya lagi perempuan pasti itu hak haram atau goyang pinggul yang nggak kalau pasti hak haram jelas itu tapi semua jenis alat apakah batu dikumpulin tok-tek tok-tek tok-tek kentongan kotak kotak kotak kotak tapi kalau tidak mengarah kepada pekerjaan yang fasik tidak bisa dikatakan haram coba ada kentongan waktu ronda waktu ngobrok ya di sini kalau Jawa Timur ronda kentongan yang bunyi dundang dundung dundang dundung dundang itu bukan gitar bukan origin juga, tapi bambu yang bersuara sehingga mengeluarkan suara yang indah. Kadang-kadang indah itu suaranya. Itu bukan rebana juga. Apakah kentongan haram? Kecuali kentongan yang memang dibuat kentongan jenis tertentu biasanya apa? Dibu dibunyikan untuk sambil berzina dan minuman keras. Maka jadi ha haram. Maka alat musik yang mutlak diharamkan adalah alat musik yang menjadi dakbul fusak yang menjadi kebiasaannya orang fasik. Adapun alat-alat musik yang tidak menjadi kebiasaan orang fasik, misalnya di sebuah daerah Anda menemukan sebuah alat musik, itu hanya tradisional untuk melatih perang, untuk semangat belajar ini. Selagi tidak menjadi kebiasaan orang mabuk berzina, maka bukan termasuk sesuatu yang diharamkan. Apakah apakah apakah tapi apakah itu dianjurkan? Oh bukan. Bagaimana jika ada sholawat dibarengi dengan rebana dan sebagainya? Ada rebana diajarkan. Atau mungkin alat musik yang lainnya yang penting bukan alat musik yang menjadi kebiasaannya orang ahli maksiat. Selagi bukan kebiasaan ahli maksiat, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan sesuatu yang mutlak diharamkan tadi. Sebab sudah diketahui alat jenis musik tertentu yang sudah dipakai untuk pemabuk dan sebagainya. Bahkan ini adalah menjadi syiarnya orang fasik. Haram itu alat alat musik. Tapi kalau alat musik yang di situ tidak menjadi ciri khasnya orang fasik, orang ahli maksiat, maka termasuk masuk bab yang mubah diperkenankan. Kalau dibarengi dengan satu syair-syair yang baik, maka bukan satu yang terlarang. Asalkan memenuhi syarat yang lima tadi. Akan tapi apakah itu dianjurkan? Apakah dianjurkan? Oh, mendengar hal-hal yang semacam itu bukan satu yang dianjurkan karena bisa menjadikan kita lupa. Kalau melupakan kewajiban menjadi haram. Jadi ada marhalah irsyad. Fatwa itu halal haram. Tapi kalau masalah petunjuk, lah santri seharusnya tidak banyak dengar yang demikian itu. Santri tugasnya bela, belajar ahli zikir ngapain perlu alat-alat musik. Tapi ada sebagian orang yang dia masih dalam mau hijrah dari musik-musik yang nggak karu-karuan, lalu menuju kepada alat-alat musik yang tidak mutlak haramnya, itu hijrah. Pada akhirnya pengen sholawat sendirian. Jadi hukumnya semacam itu. Alat musik asalkan bukan menjadi ciri khasnya orang fasik, Asalkan di saat Anda mendengar tidak kebayang kekafiran atau kefasikan, perzinaan dan sebagainya, maka itu adalah jenis alas alat musik yang bukan mutlak diharamkan tadi. Bahkan bisa ini itu adalah masuk pada alat musik yang diperkenankan. Sehingga ada seorang alim besar, seorang sufi besar Syekh Abdul Ghani An-Nabulisi, beliau menamai idahud dalalat, nah, sama'il alat, dia menjelaskan beliau adalah seorang sufi, Cuman biasanya orang yang anti musik itu lalu sudah urusan sufi itu, masya Allah orang sufi dan demi. Abdul Ghani An-Nabilis itu yang punya solawat yang masyhur itu. Salatum disalamin itu adalah ada Syekh Abdul Ghani An-Nabilis itu seorang sufi besar dan dia ada pecinta Nabi yang luar biasa memilah dengan jelas tentang alat-alat alat musik. Jadi alat musik yang menjadi kebiasaan orang fasik, kebiasaan disenandungkan dibarengi dengan minuman keras dan zina, maka itu kita tidak boleh membawa jenis alat musik ini karena itu adalah kebiasaan orang fasik. Itu hukum masalah alat musik dan sudah kita cerentrekan dalam sebuah pengajian dengan panjang lebar. Dan ini kami ambil, kami ambil juga dari isyarat yang dihadirkan oleh Imam Ghazali di saat menjawab bab adabus sama. Lima hal ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin waktu Imam Ghazali berbicara tentang adabus sama, tata krama, bagaimana kita mendengar sesuatu termasuk mendengar suara nasyid atau mendengar alat-alat. Bismillah Ustaz Adi, kami ingin tabayun tentang ceramah atau usia Ustaz di Youtube bahwa musik itu halal atau dibolehkan. Jazakumullah khair. Antum kapan melihat tayangan saya? Ini poin pertama. Atau antum melihat utuh atau tidak? Yang kedua, apakah antum hadir di mana di situ cuma melihat atau cuma melihat cuplikan? Yang ketiga, dalam suasana apa saya menjawab pertanyaan itu? Karena setiap materi yang disampaikan, setiap madis itu suasananya bisa berbeda. Apa yang ditanyakan nggak bisa antum bikinnya di hukum umum. Ini poin pertama. Ya. Yang kedua, yang kedua, antum mesti bedakan hukum dengan sikap hukum. Itu berbeda. Hukum dengan sikap hukum. Kalau antum ditanya hukum, antum mesti jujur. Gak boleh antum ambil sesuai selera antum aja. Yang pengen saya begini, itu sampaikan. Yang menurut Nabi padahal benar, antum tutupi karena hanya jamaah ikut keinginan antum. Itu gak boleh. Dosa itu antum. Sikap hukum itu beda. Misal, ada hukum, saya beri contoh nanti saya tuliskan ke musik ya. Ada hukum misalnya untuk sujud nih, setelah tidak Ya, hukumnya ada dua secara umum. Yang pertama adalah sujud dengan menggunakan lutut dulu. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur posisi paling kanan sebelah bawah. Yang kedua, ada menggunakan telapak tangan. Di ya, telapak tangan dulu, baru lutut. Ya, itu ada di Abu Daud kitab yang sama, nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Posisi paling kiri sebelah atas, sampai 841. Cuman beda dua nomor. Ini yang disebut hukum. Jadi kalau Anda tanya bagaimana hukumnya, ini dua alternatif yang diajarkan oleh Nabi. Singkatnya ada kemudahan. Anda kalau ingin menggunakan lutut boleh, ingin menggunakan telapak tangan boleh. Karena kita sujud memang hanya menggunakan satu di antara dua itu. Itu artinya kemudahan. Rumus fikihnya disebut al-jam'u wa taufiq. Jadi kalau ada persoalan, hadisnya banyak, antum jangan pilih satu hadis dan antum ikuti, tidak. Kumpulkan semua hadisnya, at-taufiq kemana arah hukumnya. Di situ antum simpulkan. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab Sifat Salat Nabi, beliau menyimpulkan saya pilih yang pakai lutut. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis kitab Sifat Salat Nabi memilih menggunakan telapak tangan. Jadi kalau antum ngajinya menggunakan kitab Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani, pasti pakai telapak tangan itu. Lihatnya. Kalau antum baca kitab eh, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Masya Allah akan menggunakan lututnya. Nah, dua-duanya dipraktekkan. Nah, jadi kalau antum menggunakan lutut benar, gunakan telapak tangan benar, yang salah itu ya menggunakan selain keduanya. Bisa pakai kepala duluan itu kan? Itu kan keliru. Ya. Dan diantara yang pakai kepala duluan belum apa-apa sudah rame gitu kan. Lihat orang pakai telapak tangan disebut ini salah nih, yang benar pakai ini. Mungkin antum ngambil salah satu aja. Dan yang tidak tepat ketika Anda mengajarkan pakai telapak tangan atau pakai lutut, Anda mengatakan, ini yang lain salah nih, yang benar pakai ini. Hadisnya maif. Antum berani menaifkan Syekh Ibnu Qayyim al ya. Antum siapa? Iya kan? Antum, antum mengatakan yang pakai telapak tangan salah. Antum di mana makamnya Syekh al bani Ini jangan sampai kita yang belum tentu hafal hadisnya jadi pada rame. Hadisnya aja nggak tahu gitu kan. Ya, itu hukum. Adapun sikap hukum itu pilihan antum terhadap hukum. Antum bersikap ingin menggunakan lutut silahkan. Bersikap ingin menggunakan telapak tangan itu silahkan. Itu nggak ada masalah di sini. Jelas di sini? Ah, jadi, nah sekarang dari pemahaman ini, mari kita tarik kepada pertanyaan tadi. Musik apa sih hukumnya? Apa dulu musik tuh? Antum kenali dulu. Apa dulu musik? Jangan-jangan ribut masalah musik. Antum sendiri nggak kenal musik. Antum-antum menghukumi musik, handphone antum sendiri banyak musiknya. Ringtone, tone itu kan musik. Begitu bunyi, musik itu haram, bunyi teng teng teng teng gitu kan. <laughs> Masya Allah, haram semua tuh di HP antum tuh. Antum harus kenali dulu apa itu gitu kan. Musik itu segala suara yang menghasilkan irama. Ingat ya, kami di alhamdulillah saya sampai S2 itu spesialis saya di bahasa Arab. Saya senang tafsir Quran. Sangat saya sangat cinta Quran ya. Dan alhamdulillah untuk memahami Quran saya harus paham bahasa Quran. Maka saya belajar di bahasa itu. Dan turunannya nanti ada pembahasan tentang syiir Yang di syiir itu salah satu sebabnya pembahasan tentang musik. Karena unsur dari syiir itu musik. Salah satunya. Musik segala suara yang menghasilkan irama. Jadi setiap suara menghasilkan irama itu disebut dengan musik. Jelas di sini? Ini dibagi dua nanti. Ya, yang pertama, ada yang tidak menggunakan alat. Jadi suara. Dan orang Arab sudah terbiasa tentang itu. Maka ketika mereka membuat syair, di antara unsur syair itu salah satunya musik. Kalau antum belajar jurusan bahasa Arab, berbicara tentang syair itu pasti itu akan belajar itu. Di antaranya ada irama, musik di situ. Kalau diturunkan ada 16 rumus disebut dengan bahar di ilmu arut. Ada bahar tawil, ada medit, ada rajas, ada macam-macam. Dan sejak zaman jahiliyah sudah ada. Jadi begitu mereka bikin syair tidak ada irama musiknya, itu disebut aib musiknya. Kan aib syairnya, celah. Bukan syair yang fasih. Ya. Tawilun nahudun al buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanat kibin dhikra habibin wa manzili bisaqtul liwa bainad dakhuli fahawmali. Selalu ada iramanya, membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, pada yang seperti ini bahkan turun ayat Quran. Saya ulang ya, bahkan surah khusus yang membahas tentang kebiasaan mereka. Surah ke-26 disebut Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu jama dari kata syair yang berarti pemusik, penyair. Nggak pakai oh, penyair. Oh, itu penyair. Saya ulang ya, penyair. Jamaknya Asy-Syu'ara. Tapi kalau antum baca nanti dari ayat 224 sampai ke ujungnya, singkatnya apa? Ada kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ayat turun dicela oleh Quran. Dicela oleh Quran. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun dan para penyair itu seringkali menghadirkan hal yang tidak bermanfaat. Wahum fi kulli wadin yahimun. Ada yang datang ke lembah-lembah nyari inspirasi sehingga ibadah ditinggalin. Datang ke lembah, uh, apa pak? Jadi ilham. Kan ilham tetangga bapak. Oh enggak, saya di sini. Jadi itu, jadi inspirasi, nulis macam-macam. Sehingga maaf, kebaikan-kebaikan diabaikan. Kan sholat tertinggal, macam-macam tertinggal. Zaman jahiliyah banyak yang begitu. Sehingga ketika zaman Islam dibedakan. Yang seperti ini ada banyak manfaatnya. Bahkan ada yang menuduh Nabi SAW. Ada yang menyerang Nabi dengan syair. Banyak. Ada Zuhair bin Abi Salma sebelum dia tobat. Nyerang Nabi itu. Disebutkan begini, begini, begini, begini, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sisi lain, banyak juga penyair muslim. Di antaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit bahkan langsung disebut sebagai syairun Nabi. Seorang penyair yang membela Nabi SAW. Jadi begitu di sudut sana mencela Nabi, di sini kemudian membalas dengan membela Nabi SAW. Dan tidak sedikit pembelaan itu dihasilkan lewat syair. Yang seperti ini langsung disanjung oleh Quran. Illalladzina amanu. Kecuali para penyair yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan syairnya dijadikan untuk membela Islam dan mengangkat nilai-nilai kebaikan. Jelas sampai sini dulu? Ini sisi yang pertama. Jadi Anda bayangkan, Anda mesti fair di sini. Ada ayat yang mencela keadaan tertentu, ada ayat yang kemudian mengangkat nilai kebaikan di situ. Jelas? Bahkan Nabi SAW pernah kemudian meluruskan ketika seseorang memuji Nabi untuk mengultuskan. Jangan sebutkan itu, sebutkan yang lain. Dan Nabi SAW ketika perang dari pulang dari perang Tabuk pulang itu disambut dengan syair. Dan beliau diam. Qala al-badru alaina min thaniyatil wada'i ya wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Dan antum ada yang kemudian membuat dengan musik-musik kasidah itu. Itu asalnya kan itu syair. Ya, dari madid rumusnya. Qala al-badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Ada semuanya di situ. Ya. Sampai orang Arab itu, Bu, Pak, jangankan masalah seperti itu, lihat binatang, lihat macam-macam, itu memang itu, Masya Allah, itu langsung bisa bikin syair. Refleksnya syair. Itu lihat burung aja, bikin burung bulbul lompat-lompat, bikin syair. Al-Asma'i pernah bikin, cuma gara-gara burung bulbul lompat ke dahan-dahan, bikin syair. suatu sofirin bulbuli, hayyaja qalbi ini al-mawazahu ma ma'azahi lahzul muqali, fa'anta yasri li wa sayyidi wa fakam fakam tayyumuli ghajirin uqalqali, qataftuhu min wadatin min fi'li hadhar rajuli, faqala la la la la, faqad ghada muharmili, wal walad wal walad, wali wali, waydani, fakultu la tuwalbili, fabayidun lu'lu'ali, kalau tahu hina ini in hadatul mukhali kehatan kakak ini top tobi top tobi top tobi top toburi. Ada semuanya. Dia bikin itu. Dan dalam suasana membuat itu Nabi biasa saja. Jadi ketika buruk dicela oleh Nabi, ketika baik didiamkan oleh Nabi. Maka dari sini mulai sepakat dalam persoalan syiir, musik yang berasal dari suara. Awas ya, berasal dari suara itu terbagi pada dua bagian. Ada yang dicela sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas itu yang haram. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair disebut Diwan Syafi'i, ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ, itu dibenarkan oleh para ulama. Tidak ada masalah di situ yang disebut dengan hukum boleh. Jelas di sini? Nah, jadi pertanya pernyataan saya jangan di framing gitu kan, jangan dipotong seakan-akan usah dibolehkan ini. Kata siapa? Saya nggak pernah membolehkan itu. Hukumnya ada di Quran, turun sejarahnya, antum bisa lihat, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Nah, sekarang alat musik. Bagaimana dengan alat-alat musik? Antum bisa perhatikan kalau munculkan hadis-hadisnya, ada yang langsung dicela, bahkan didekatkan dengan zina. Iya kan? Allah Subhanahu eh, akan datang di masa nanti orang-orang menghalalkan zina, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik, gitu kan? Pernah dengar hadisnya? Tapi itu apa yang dicela? Hal-hal yang bisa menyesatkan kita kepada keburukan, yang menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala. bahkan disebutkan oleh Nabi seruling itu bagian dari panggilan setan, gitu kan? Karena ketika dia digunakan banyak orang maksiat di situ. Ya, minum khamar, ada yang mabuk-mabukan, ada yang berzina, ada yang macam-macam. Silahkan cek ya, silahkan antum cek. Setiap kali menemukan musik di tempat-tempat yang tidak baik, pasti turunannya maksiat. Itu yang jatuh haram di situ. Haram dan seterusnya. Tapi ada di antara hadis-hadis yang antum pernah lihat, bukankah pernah Nabi SAW datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah? Jadi, apa yang terjadi? Rupanya di situ sedang ada pesta yang diadakan oleh Sayyidah Aisyah. Sedang bergembira. Tiba-tiba ada dua di antara hadimahnya sedang bermain gendang gitu kan? Baik, tobul, tobul. Dia sedang kemudian bersyair. Datang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang dikatakan, Abi, Abi Mazmuri syaitan fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang setan ada di rumah Nabi. Kata Nabi, "Eh, biarkan dah ya Abu Bakar. Falikulli ummatin aid." Karena setiap orang, setiap umat punya hari rayanya. Biarkan aja kan ya Jadi ada yang dibiarkan oleh Nabi, ada yang tidak diperkenankan. Tapi pembiaran Nabi itu juga bukan menjadikan Nabi fokus kepadanya. Nabi nggak fokus. Nabi nggak pernah misalnya pikirin itu, nggak pernah nikmati itu. Jadi beliau biarkan, tapi beliau nggak mencela. Jelas di sini? Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya Nabi tidak mengutamakan tentang musik itu. Yang walaupun itu dibenarkan sebagian yang tadi itu. Tapi kemudian beliau tidak hindarkan karena dikhawatirkan nanti umatnya malah fokus kepada hal demikian. Jadi ada yang dibenarkan oleh Nabi, tidak seketika dilarang dalam sifat-sifat yang seperti tadi. Adapun yang tadi alat musik yang lain yang digunakan pada sesuatu yang maksiat, yang tidak baik itu yang dihukumi haram oleh agama. Dan pada hakikatnya alat tuh nggak ada nggak ada hukumnya. Alat benda nggak ada hukumnya. Saya mau tanya apa hukumnya golok? Apa hukumnya pisau? Nah, antum belajar usul fikih dulu. Hukum itu tidak melekat pada benda. Hukum itu melekat pada amalan. Ingat, pada amal, bukan pada benda. Golok digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk sembelih hewan korban, maka hukumnya dia halal. Tapi kalau digunakan untuk, nah ini poinnya. Misal, ancam orang, bunuh orang. Saya kemarin ke Bali, Masya Allah. Ya. Begitu turun dari rumah makan, ada seorang Ustaz, mohon Ustaz untuk makan hari ini aja, untuk makan hari ini aja. Tapi yang dipegang, golok, kemudian pisau, ditutup, begini dihadapan ke kita. Begini Ustaz, tolong untuk makan hari ini. ini <laughs> Masya Allah. Itu luar biasa ini, Itu luar biasa. Dia meminta dengan cara yang tidak elok gitu kan? Walaupun kita paham maksud dia butuh sesuatu. Tapi dia katakan, ini lo pisau saya. <laughs> ini golok saya gitu kan? Nah, itu nggak boleh seperti itu. Tuh, haram hukumnya golok digunakan demikian. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman, ketika saya ditanya hukum, saya jelaskan inilah hukumnya begini. Tapi kalau Anda tanya saya, apa sikap hukum saya? Kalau saya menjauhi itu. Saya jauhi gitu kan. Saya tinggalkan, saya jauhi. Sekalipun saya paham teorinya. Dan dari situ saya paham, orang barat mengambil rumus-rumus musik dari situ. Saya sampai hafal. Hafal saya rumus gitar, rumus piano, saya hafal. Karena mereka ngambil dari situ, saya pelajari itu. Tapi saya nggak pernah main begituan. Apakah kalau kita menghafal sesuatu, kalau tas disebut saya membolehkan? Belum tentu. CDF, G, B, C, D, F, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, B, C, S, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, Antum aja belum tentu tahu tuh. Jadi, kita membaca sesuatu bukan berarti kita masuk di dalamnya, tidak gitu kan. Untuk merumuskan rumus hukum yang boleh, yang tidak boleh. Antum mungkin biasa, tapi bagaimana dengan orang-orang yang profesi di dalamnya? Ada yang mengajar begini, ada yang begitu. Saya mesti berikan pendalaman hukum seperti ini. Tapi sikap saya seperti ini. Jelas di sini? Taib. Antum boleh tidak sepakat, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan kita harus saling mencela. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Dalam tidak sepakat pun nggak boleh mencela. Apalagi dalam hal sepakat, ya kan? Taib. Alhamdulillah. Jelas di sini? Thanks. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe.